Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna Wa yardha Wa ashadu an ilaha Illallah wahdahu La syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'd Akhwanul kiram Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan Pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Kitab Tafsir Karya Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Kita masih pada Tafsir Surah Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-86. Kita masuk pada ayat yang ke-87. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat Wa ayyadnahu biruhil qudus Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ataina musal kitab dan sungguh kami telah memberikan Alkitab kepada Musa Yaitu Taurah Wa kafaina min ba'dihi birrusul Dan kami susul setelahnya eh, Dengan para rasul, Hala eh, utus para rasul yang mereka berpegang dengan Taurat tersebut. Mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Musa alaihi salatu wassalam. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat dan kami juga telah memberikan kepada Isa putra Maryam bayyinat. Ya. Bukti-bukti kebenaran mukjizat-mukjizat. Wa ayyadnahu bi ruhil kudus dan kami kuatkan Isa putra Maryam alaihi salatu wasalam dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril alaihi salatu wasalam Afakullama ja'akum rasulun Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul bima latahwa anfusukum yang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian Istagbartum kemudian kalian sombong karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Fafarikon kadzabtum dan sebagian para nabi kalian dustakan. Sebagian mereka para rasul kalian dustakan. Wa fariqan taqtulun dan sebagian yang lainnya kalian bunuh. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka Taurah, ya. Kemudian disusul dengan para Rasul ya. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yamtannu ta'ala ala bani Israel an arsalalahum kalimahum Musa. Allah memberikan anugerah kepada bani Israel ya, dengan mengutus kepada mereka Musa alaihi salatu wassalam yang merupakan kalimullah orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Ya. Wa atahu Taurah dan Allah berikan kepada beliau Taurat. Thumma taba'a min ba'dihi rusul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala susul setelah Musa salatu wassalam dengan para rasul yang lain. Ya, Allah utus lagi rasul, Allah utus lagi rasul dari Bani Israel. Ya. Alladzina yakumuna bitaurah yang mereka berhukum dengan kitab Taurah. Ila an khatama anbiya'ahum bi Isa ibn Maryam alaihi salam. Sampai Allah Subhanahu wa taala tutup nabi-nabi mereka, nabi-nabi Bani Israel ya, dengan Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Wa atahu minal ayatil bayyinat. Dan Allah berikan kepada Isa salatu wasalam ayat-ayat yang menjadi bukti-bukti kebenaran. Mayu'minu ala mislihil bashar. Bukti-bukti yang menjadikan naam seorang beriman. Ya mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Isa alaihissalatu wassalam wa ayyadnahu biruhil kudus dan Allah kuatkan juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan Ruhul Kudus Ay bi biruhil kudus Allah kuatkan Dengan ruhul kudus Qala aksarul mufassirin Berkata mayoritas ahli tafsir Innahu Jibril salam. Yang dimaksud dengan ruhul kudus adalah Jibril Malaikat Jibril salam. Wakila ada juga yang menafsirkan Innahul iman alladhi yu'ayyidullahu bihi ibadah ada juga yang menafsirkan makna Ruhul Kudus adalah keimanan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menguatkan hambanya. Dengan adanya keimanan tersebut, ya, Allah kuatkan hambanya. Tapi mayoritas para ahli tafsir menafsirkan bahwa Ruhul Kudus adalah Jibril alaihi salam. Summa kemudian ma'ahadhin ni'am bersamaan dengan nikmat-nikmat ini yang Allah berikan kepada Bani Israel ya. Allah berikan kepada mereka kitab sebagai pegangan pedoman hidup Allah utus para rasul yang banyak setelah itu yaitu setelah Musa alaihissalam sampai kepada diutusnya Isa alaihi salatu wasalam kepada mereka Bani Israel Bersamaan dengan nikmat-nikmat yang banyak ini Allati la yuqaddar qadruha Yang tidak bisa dihitung kadarnya Tidak bisa diukur banyaknya ya. Lama ataukum ketika datang kepada kalian Wahai Bani Israel Bima la tahwa anfusukum Ketika Rasul tersebut datang kepada kalian membawa perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kalian Istakbartum Kemudian kalian sombong Angkuh Tidak mau menerima Anil imani bihim Tidak mau mengimani mereka para Rasul Dan apa yang mereka bawa Fafarikon minhum kadzabtum bahkan sebagian dari mereka kalian dustakan wa fariqan taqtulu dan sebagian para rasul yang lainnya kalian bunuh. Faqaddamtumul hawa 'alal huda. Kalian mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk wa asartumud dunya 'alal akhirah dan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirah wa fiha min at-taubih wa tasydid ma la yakhfa. Maka di dalam ayat ini terdapat celaan dan juga sikap yang keras ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ma la yakhfa. Nah, ada celaan dan sikap yang keras yang tidak tersembunyi. Kemudian mereka juga mengatakan ya, pada ayat yang setelahnya ayat yang ke-88 waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullah bikufrihim faqalilam ma yu'minun dan mereka berkata qulubuna ghulf hati-hati kami tertutup. Kami nggak faham, kami nggak ngerti. Bal la'anahumullah bikufrihim. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka. Telah mengutuk mereka karena sebab kekufuran yang ada pada mereka. Faqalil lamma dan sedikit orang yang beriman dari mereka. Ay eh, maknanya i'tadharu 'anil iman lamma da'awtahum ilaihi ayyuhar rasul. Mereka beralasan beralasan enggak mengimani Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul ya. Mereka beralasan dari mengimani apa yang didakwahkan oleh para rasul. Bi anakulu bahum gulf. Bahwasannya hati-hati mereka tertutup. Alasan mereka hati kami tertutup. Ay alaiha ghilaf wa aktiyah. Itu hati kami padanya ada tutup dan ada eh, aktiyah lapisan-lapisan yang menutupi. Falatafqahu matakul sehingga hati-hati kami tidak bisa mengerti atau memahami apa yang engkau ucapkan wahai Rasul. Yani fayakunulahum bizarmihim uzurun li adamil ilm. Itu mereka menduga bahwasannya ini adalah uzur. Ya, uzur karena li'adamil ilm karena tidak mengerti atau tidak memahami. Nah. Jadi alasan mereka nggak beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul, alasannya karena kami nggak faham nggak ngerti. Ya. Fahada kezbun minhum. Dan ini adalah dusta dari mereka. Ya. Dusta ketika mereka mengatakan kami nggak ngerti, nggak faham ya, sehingga kami nggak mau beriman. Nah, dusta ini. Falihada qala ta'ala Allah oleh karena itu Allah berfirman bal bi bikufrihim ay annahum matruduna mal'unun yaitu bahwasanya mereka adalah matrudun terusir wa mal'unun dan terlaknat yaitu terusir dari rahmat Allah terkutuk ya, bisa babi kufrihim karena sebab kekufuran mereka Faqalilan al-mu'minu minhum sehingga sedikit orang yang beriman dari mereka. Atau qalilan imanuhum sedikit keimanan mereka wa kufruhum wal katsir sedangkan yang banyak adalah kekufuran yang ada pada mereka. Kadzib, dusta, mengatakan bahwasannya naam kami nggak faham kami nggak ngerti ya. kami nggak berilmu ya. sehingga tidak mengimani apa yang dibawa oleh para rasul kazbun kedustaan dari mereka nah, sehingga Allah laknat mereka Allah kutuk mereka ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ahum ja'ahum kitabun" min indillah dan ketika datang kepada mereka kitab yaitu Al-Qur'an dari sisi Allah musaddiqul lima ma'ahum yang Al-Qur'an ini membenarkan apa yang ada pada mereka wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru dan mereka dahulu selalu meminta ngam kemenangan ya, atau selalu meminta eh, nabi atau orang yang diutus ya, yang akan bisa membawa kemenangan ya, ladina kafaru ya, terhadap orang-orang kafir ketika mereka berseteru dengan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Ya, maka Bani Israel selalu meminta ada e, pemimpin atau nabi yang bisa membawa kemenangan bagi mereka ketika mereka berperang dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka selalu berharap ya, ada kemenangan ya, terhadap orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin jahiliyah. Falamaja ahum. Ketika datang kepada mereka ma'arofu apa yang mereka ketahui datang seorang nabi, seorang rasul ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an kafaru bihi tiba-tiba mereka ingkar ya. kafir Falanatullahi alal kafirin Maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir Karena mereka apa? Sesat, ingkar, kafir di atas ilmu ya. Di atas ilmu pengetahuan ya. Yang sebelumnya mereka menunggu-nunggu ya. Seorang nabi, seorang rasul Nah, yang akan bisa membawa kemenangan terhadap orang-orang kafir setelah muncul Rasul tersebut, ya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka enggan beriman. Kafaru bihi mereka kafir. Maka falaknatullah alal kafirin laknat Allah bagi orang-orang kafir. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Betapa jelek ya, perbuatan mereka mereka menjual atau membeli diri mereka ya. Ayat furu bima anzalallahu bagian ya. dengan ingkar ya, atau kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan jadi mereka lebih memilih diri-diri mereka daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan lebih mendahulukan hawa nafsu dan keinginan mereka daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Karena bagian kedengkian. Dengki. Hasad atau dengki bagi karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ya, Karunianya kepada hamba Allah Yang Allah kehendaki Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Faba'u bighadabin ala ghadab Maka mereka harus menanggung Kemurkaan dari Allah, kemurkaan demi kemurkaan. Kemurkaan setelah kemurkaan. Iya. Allah murka, kemudian mereka berbuat pelanggaran lagi. Allah murka lagi dan seterusnya. Walil kafirina azabun muhin dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Untuk perhatikan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Ay lamma ja'ahum kitabun min indillahi ala yadi afdalil khalq wa khatamil anbiya yaitu ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yaitu Al-Qur'an datang kepada mereka kitab dari sisi Allah melalui tangan afdalul khalq melalui orang yang paling mulia makhluk yang paling mulia wa khatamil anbiya dan penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustamil ala tasdiqi ma ma'ahu minat taurah yang kitab tersebut mencakup pembenaran atau mengandung pembenaran terhadap Taurat yang ada pada mereka Al-Qur'an membenarkan apa yang ada di dalam Taurat yang ada pada mereka. Wa alimu bihi dan mereka pun telah tahu hal tersebut. Watayakenuhu dan mereka pun telah yakin. Hatta innahum kanu idha waqa'a bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyah hurub sampai-sampai ketika mereka na'am mengalami peperangan ya, pada zaman jahiliyah mengalami peperangan dengan orang-orang musyrikin Ya, mereka berseteru, berperang dengan orang-orang musyrikin. Istansaru bihadzan nabi. Mereka meminta pertolongan kepada nabi ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawa'aduhum bi khurujihi dan mereka Bani Israel mengancam orang-orang musyrik ya, akan keluarnya seorang nabi ya, yang yang dia nabi ini akan membawa kemenangan. Nah. Wa annahum yuqatiluna al-musyrikina ma'ahu dan bahwasannya nabi ini nanti akan berperang melawan orang-orang musyrikin. Ya. Falamma ja'ahum hadzal kitab wan nabi Kemudian ketika datang kepada mereka kitab Al-Qur'an dan nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi arafu yang mereka tahu, mereka kenal ya, tahu mereka kalau itu nabi yang hak Rasul yang hak yang benar Kafaru bihi Tiba-tiba mereka ingkar Nah Kufur Bagian wahasadan Karena kedengkian dan hasad An yunazilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Hasad dengki karena Allah telah menurunkan karunia-Nya kepada hamba Allah yang Allah kehendaki yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala'anahumullah karena kekufuran mereka maka Allah Subhanahu wa taala melanat mereka wa ghadiba alaihim ghadban ba'da ghadbin dan Allah murka kepada mereka dengan kemurkaan setelah kemurkaan ya. likasrati kufrihim karena banyaknya kekufuran mereka Bani Israel Watawali syakkihim wa syirkihim dan terus menerusnya mereka itu ragu dan melakukan kesyirikan. sehingga Allah laknat mereka Bani Israel. Walahum fil akhirah dan mereka di akhirat nanti azabun muhin. Bagi mereka azab yang menghinakan. Ay mu'limun muji'un Yaitu azab yang pedih Yang menyakitkan ya. Wahuwa sulyul jahim Apa azab tersebut? Dia itu dicampakkan ke dalam neraka al-jahim Yang menyala-nyala Wal'iyadzubillah Wafutu na'imil muqim Dan hilangnya kenikmatan yang kekal abadi mereka nggak mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Ya. Fabi salhal haluhum dan sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka. Wabi sama ta'adu wastabdalu al imani billahi wa kutubihi wa rusulihi wal kufri bih. Wa bi kutubihi wa bi rusulihi. Dan sejelek-jelek ganti ya adalah ganti yang ada pada mereka itu mereka mengganti keimanan kepada Allah mengganti keimanan kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dengan kekufuran jadi keimanan mereka ganti dengan kekufuran kekufuran kepada Allah kekufuran kepada kitab-kitabnya dan kekufuran kepada para rasulnya ma'a ilmihim wa padahal mereka tahu Padahal mereka yakin kalau itu benar. Fayakunu a'zam li'azabihim. Sehingga karena mereka tahu ya, sesat di atas ilmu, nah, kafir di atas ilmu, ya, maka a'zam li'azabihim. Nah, semakin Nah, besar azab bagi mereka. Semakin dahsyat azab dan siksa yang menimpa kepada mereka. Hadhihi ba'du ahwal Bani Israel ini sebagian keadaan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang ke-87, 88, 89 dan 90 Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Bani Israel ya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada mereka Seorang Rasul Musa alaih salatu wassalam Dan juga Alkitab yaitu Taurah yang menjadi pedoman hidup ya. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala susul lagi dengan para Rasul-para Rasul yang lain Ya. Nah, sampai terakhir dari Rasulnya Bani Israel adalah Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Nah, namun ketika datang kepada mereka Rasul ya, yang membawa perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, maka mereka enggan menerima. Tidak mau menerima sombong angkuh. Bahkan sebagian para rasul mereka bunuh. Ya. Sebagian para rasul yang lainnya mereka dustakan, sebagian yang lainnya mereka bunuh. Ya. Ini naam kondisi Bani Israel. Kemudian setelah mereka kafir atau kufur bahkan membunuh sebagian para nabi dan yang lainnya ya, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh para rasul ya yang datang kepada mereka, kemudian mereka beralasan qulubuna ghulf. Ya. Hati-hati kami ini tertutup. Itu kami nggak faham kami nggak ngerti apa yang disampaikan Rasul. Ya, sehingga kami nggak mau beriman. Nah, alasan, ya. Alasan ini adalah alasan yang kedib. Alasan dusta. Nah, dusta kalau mereka mengatakan nggak faham nggak ngerti. Nah, Padahal Taurat ada pada mereka Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala laknat mereka Bal la'anahumullah bikufrihim Karena mereka dusta ya, Di atas ilmu Mereka sesat, ingkar Terhadap para rasul dan apa yang mereka bawa Di atas ilmu Kemudian ditambah lagi, ya. kalau tadi para rasul para rasul bani Israel yang datang kepada mereka juga mereka dustakan. Ya. Jika yang datang kepada mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian, ya, setelah selesai Naam para rasul dari Bani Israel yang Allah utus kepada mereka sampai diutusnya Isa putra Maryam alaihi salatu wasalam kepada mereka, mereka pun mendustakan. Ya, Isa putra Maryam alaihi salatu wasalam bahkan menuduh dengan tuduhan yang naam, menjijikkan. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Isa waladuz zina adalah anak zina. Ya. Nauzubillah ya. Dan seterusnya mereka dustakan para rasul. Ya. Bahkan mereka Naam ingin membunuh ya, Isa putra Maryam. Ya. Nah, mengejarnya, mencarinya, ya. Nah, untuk dibunuhnya. Akan tetapi bal rafa'ahullahu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala angkat Nam Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam ke langit. Nah, sehingga sekarang beliau masih hidup. Allah angkat ke langit yang nanti akan turun di akhir zaman. Nah, adapun yang mereka bunuh, ya, yang mereka salib adalah nah, man syubbihalahu, orang yang diserupakan dengan beliau. Setelah selesai para nabi dari kalangan Bani Israel yang Allah utus kepada mereka, nah, dan itu pun mereka dustakan yaitu Isa putra Maryam alaihi wassalam bahkan mereka bunuh ya, itu ingin mereka bunuh ya. kemudian datanglah kepada mereka naam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an ya. Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, penutup para rasul ya, dengan membawa Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Ya. Yang Al-Qur'an tersebut membenarkan apa yang ada pada Taurat. Ya. Apa yang ada pada mereka Allah benarkan. Eh, Al-Qur'an membenarkannya. Ya. Dan dahulu mereka selalu meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seorang nabi ya, yang akan bisa membawa kemenangan ya, yang akan bisa membawa kemenangan ketika mereka berperang dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka berharap ada pertolongan dengan diutusnya nabi setelah datang nabi tersebut yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'anul Karim kafaru mereka ingkar kafir ya padahal arofu padahal mereka tahu kalau ini adalah nabi ini adalah rasul ya, yang dibahas di dalam Taurat ya mereka faham mengerti tetapi mereka ingkar bagian karena kedengkian ya kedengkian Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai seorang rasul nah, maka ketika mereka sesat dan kufur di atas ilmu ya, di atas pengetahuan ya, bukan karena bodoh bukan karena tahu tetapi kufur ingkar nah sesat maka falaknatullah 'alal kafirin. Allah laknat ya. Naam orang-orang kafir tersebut dari Bani Israel. Nah, bahkan faba'u bighadabin 'ala ghadab. Nah, mereka harus menerima kemurkaan Allah ya. Kemurkaan Allah atas mereka, kemurkaan setelah kemurkaan. Nah, Sehingga Allah katakan dalam akhir surah Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah tunjukkan kami ke dalam ke jalan yang benar, jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nah, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya, para nabi, para rasul, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ghairil magdub, ya, bukan jalannya orang-orang yang magdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Al-Yahud. Nah, Bani Israel dari kalangan Yahud. Mereka adalah magdub yang Allah murkai. Al-maghdub alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Kenapa? Karena mereka sesat dan kufur di atas ilmu. Walad dan juga bukan jalannya orang-orang yang dolin, orang-orang yang sesat yaitu Nasoro. Nah. taib <clears throat> Maka hati-hati dari ancaman dari Allah Subhanahu wa taala <clears throat> seperti yang Allah ancam kepada Bani Israel ya. Apakah setiap datang Rasul kepada kalian membawa satu ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian Kemudian kalian sombong nah. Maka hati-hati dari kita naam menolak eh, syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya, karena alasannya tidak sesuai dengan hawa nafsu tidak sesuai lagi dengan eh, kemajuan kemajuan zaman ya tidak sesuai lagi dengan modernisasi ya nah atau yang semisalnya wah Islam Arab itu enggak sesuai dengan naam kondisi bangsa Indonesia misalkan. Ya. Nah, hati-hati. Menolak syariat Islam ya karena tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Inilah ciri-ciri Bani Israel orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Ciri-ciri mereka adalah seperti ini. Sebab mereka mendapatkan laknat dan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena diantaranya kebiasaan mereka seperti ini. Ketika datang Rasul datang kepada mereka membawa satu ajaran syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. ya Mereka tolak. Mereka sombong, angkuh, tidak mau menerimanya. maka hati-hati ya. Wajib bagi kita untuk menerima semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Wajib bagi kita untuk menerimanya Mengimaninya nah, Dan juga mengamalkannya Nah Tabi ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah. Telah kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-87 sampai ayat yang ke-90 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang setelahnya Ayat yang ke-91 dan seterusnya juga masih tentang Bani Israel Juga masih tentang Bani Israel Namun karena panjang penjelasannya ya, Dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala Sehingga insya Allah kita lanjutkan Naam ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.